KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kau, kau, kau bocah yang melumpuhkan mereka. Mundurlah, Kek. Iya. Biar aku mencoba bicara dengan mereka. Hmm. Setan kecil, Aku akan merencah tubuhmu dengan pedangku. Siapa kau? Ha? Apakah hubunganmu dengan kakek tua itu? Kakek pemilik pedati adalah orang baik yang telah memberikan aku tumpangan. Karena itu, aku harap paman jangan mengganggunya. Konyol. Bocah konyol. Kau kira dengan gebrakanmu tadi, kau telah membuat gentar aku. Hup! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, deh. Sakit kepala, lah. Prokol loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Rifki sebagai Kijamurwesi, Iwan Dahlan sebagai Kilangkat, dibantu oleh Moko dan Monik. Pembawa cerita Neni Sumardi, selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang tengah berusaha untuk segera tiba di kota Rupada, menemukan seekor kuda di sebuah pondok di pinggiran hutan. Kayan bersembunyi di kegelapan malam, tak jauh dari pondok itu, sambil mengawasi nenek dan kakek pemilik pondok dan kuda yang belum juga masuk ke dalam pondoknya. Kenapa mereka belum juga masuk? Dewata, bagaimana aku dapat memiliki kuda itu untuk menolong ayahku? Ah. Nah, ini rumput-rumput kering makanan si Jawut. Kau berilah makan, karena nasib kita ada di tangannya. Jadi bukan hanya aku yang harus merawatnya. Engkau pun mempunyai kewajiban mengurusnya. Merawatnya, Nini. Ah, kablak ah. <laughs> Jika begitu biarlah aku menemanimu. Aku tidak mau engkau merenggut seperti itu. Aku tidak mau tidur malam ini dengan mukamu yang seperti itu. <laughs> Ah, mari aku bantu Nini. Ah, Aki, Pernahkah Aki berpikir jika suatu kali, suatu saat kita hidup tanpa si Jawud? Uh, ah, apa maksudmu, Nini? aku bertanya, apakah engkau dapat memberi makan aku dan juga mulutmu itu jika tanpa si Jawud? Oh, ah, aku ini laki-laki, Nini, laki-laki. Aku tidak akan bisa kehabisan akal. Masakan untuk memberi makan hanya seorang istri saja aku kerepotan. Hah? Ah. Kau bilang apa kakek tua bangka? Memberi makan seorang istri? Oh, apa kau memang bermaksud hendak mencari wanita lain? Eh, eh, eh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, jangan begitu Nini. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aduh, bukan itu maksudku. Maksudku, uh, Aku hanya sekedar memberi makan engkau dan juga aku it, itu saja. Jika begitu, berilah makan kuda ini. Aku mau ke dalam. Wah, sini ini. Wah, sini ini macam-macam saja. Aduh, kakek dan nenek tua itu. Tidak, aku tidak mungkin mengambil harapan mereka. Satu-satunya harapan mereka. Jika begitu, aku harus segera melanjutkan perjalananku yang telah tertunda beberapa saat. Dewa Langkahku tidak dapat lagi aku kuasai. Kakiku terasa berat. Aku aku lelah sekali. Rasa-rasanya aku tidak akan dapat tiba di kota Rupada walaupun dalam waktu dua hari dengan cara seperti ini. menahan kelelahan yang menguasai dirinya. Di tengah jalan yang gelap dan sunyi, tubuh bocah itu tergeletak tidak berdaya lagi. Di mana aku ini? Sepertinya aku berada di atas sebuah pedati. Pedati ini berjalan cepat sekali. Tubuhku, tubuhku sakit sekali. Walaupun di atas rumput, karung-karung di atas pedatimu. Aku menemukan engkau tidak sadarkan diri di tengah jalan. Aku tidak mungkin membawamu kembali ke pondokku karena aku sedang dalam perjalanan mengantarkan barang. Ya. Eh, bukankah kakek ini adalah yang di pondok itu? Kakek pemilik kuda yang akan kucuri. celaka. Aku, aku tentu akan dibawanya semakin jauh dari tujuanku. Berhenti, berhenti, kek. Aku harus berhenti. Eh, ada apa, Kak Bocah? Sebenarnya kemanakah tujuanmu? Hm? Kegelapan malam dan ketidaksadaranku membuat aku bingung dengan tujuanku. Dengan arah tujuanku. Ah, dapatkah engkau menunjukkan arah kota Rupada? Ah, <laughs> jika kau memang akan ke sana, Kau boleh meneruskan pingsanmu itu, bocah. Karena tujuanku sebenarnya adalah ke kota Rupada mengantarkan eh, beras-beras uh, ini. Hah? Ah, oh, benarkah itu, Kek? Oh, <laughs> ya, ya, ya, ya, ya. Ayo, bergeraklah lebih cepat lagi, cabut. Kita harus tiba sebelum fajar di kota Rupada. Banyak orang yang akan memerlukan barang-barang yang kita bawa. Hei, hei, hei, hei, hei. engkau telah membuktikan kebesaranmu. Engkau telah mengulurkan tanganmu padaku yang sangat membutuhkan pertolonganmu. Terima kasih, wah Yang Agung. justru menolongku. Benar-benar, engkau telah berbaik hati padaku. Wah, yang agung. Oh, Jawab, oh, kau benar-benar tidak mengecewakan Tuhanmu. Ayo, ayo, ayo, ayo, Jawab, ayo. Apakah kita benar akan tiba di kota Rupada menjelang fajar, Kek? Dengan si Jawab, itu akan terjadi, bocah. Jika memang kau ingin beristirahat, ya beristirahat. Letakkan tubuhmu di sudut sana ya. Ganjal dengan karung-karung ya, uh, supaya tubuhmu tidak banyak terpengaruh oleh guncangan pedati ini. Ya, ayo sana. Hmm, terima kasih, kek. Kau benar. Aku memang harus beristirahat. Iya, harus beristirahat. pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Manggala yang menyadari pentingnya mengembalikan tenaga, setiba di Rupada, segera saja merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk beristirahat dengan sebisanya di atas pedati yang berjalan agak cepat. Karena lelahnya, kembali Kayan terlelap tidak sadarkan diri sampai akhirnya. Oi, berhenti! Mengapa engkau menghentikan aku, Kisanak? Hmm? Apa yang kau bawa? Ah, siapakah engkau? Engkau bukanlah pengawal kota dan juga bukan prajurit resmi dari keraton Sunda. Hah? Untuk apa kau menghentikan pedatiku dan akan mencari tahu isi pedatiku? Kurang ajar. Kakek tua ini harus kuberikan hajaran kejamur. Ah. Hmm. Tunggu dulu, Taruk. Huh? Kakek tua, kami pengemis tongkat merah membutuhkan bantuan makanan guna menyambung hidup kami. Di tempat ini, teman-teman kami yang berjumlah ribuan membutuhkan makanan yang cukup. Karena itu, pedatimu yang berisi beras kami minta untuk diturunkan di tempat ini. Ternyata kalian adalah perampok-perampok yang tidak tahu malu. Aku tidak akan menyerahkan beras titipan yang menjadi tanggung jawabku, tahu? Kepung! Dan jangan biarkan kakek itu melarikan pedati itu. Ayo, ayo. Belasan pengemis tongkat merah yang dipimpin oleh Kijamurwesi mulai mengepung pedati milik kakek tua itu. Sementara Kayan yang tertidur kelelahan di atas pedati terbangun karena ribut-ribut. Ah, apa yang telah terjadi? Di manakah kita sekarang ini berada? Oh, kita telah tiba tidak jauh dari gerbang kota Rupada. Oh, tetapi beberapa pengemis kelaparan hendak merampok barang hantaran ini. Oh, tenanglah kau bocah. Mereka kira aku adalah makanan empuk. Ah, <laughs> ketahuilah, beberapa belas tahun yang lalu, aku adalah salah seorang pengawal dalam dari keraton Sunda. Aku adalah seorang prajurit yang tidak dapat dipermainkan hanya oleh pengemis-pengemis kelaparan seperti mereka. Oh. Ah. Daruk, seret kakek tua pikun itu dari atas pedatinya. Baik, Kijamur. Hup. Ha! sana, aku melihat banyak perapian yang menyala. Agaknya benar kata pengemis itu. Para pengemis tongkat merah berkumpul di luar kota Rupada. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong kakek tua ini? Ayo, lainnya turunkan karung-karung benar itu. Jangan, hei, iya, Jangan, hei, Ayo bantu semuanya. Keluar semuanya. Setan tua. Rupanya engkau benar-benar berisi. Karena itu, kau telah menghilangkan sedikit belas kasihan yang sebenarnya ada di dalam diriku. Luka yang kau buat di tubuh anak buahku harus kau balas dengan nyawamu. Serang! dan habisi kakek tua itu bersama-sama. Tiga orang pengemis tongkat merah lainnya bersama-sama dengan Taruk yang telah terluka di pundaknya kembali menyerang kakek pemilik pedati. Tetapi belum tiba tekanan mereka. Sesosok bayangan berkelebat dari atas pedati membendung serangan empat orang pengemis itu dengan gerakan yang sangat cepat. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. yang melumpuhkan mereka. Mundurlah, Kek. Iya. Biar aku mencoba bicara dengan hmm. mereka. Hmm. Setan kecil, aku akan merencah tubuhmu dengan pedangku. Siapa kau? Ha? Apakah hubunganmu dengan kakek tua itu? Kakek pemilik pedati adalah orang baik yang telah memberikan aku tumpangan. Karena itu, aku harap paman jangan mengganggunya. Konyol! Bocah konyol! Kau kira dengan gebrakanmu tadi kau telah membuat gentar aku? Huh? Tunggu. Huh? Ah, uh, apa yang telah terjadi di tempat ini, Jamur Besi? Hei, bukankah engkau adalah Kayan? Benar, Kek. Saya adalah Kayan. Kakek masih mengingat saya? Tentu saja, bocah. Bagaimana aku bisa melupakan dirimu? yang telah menyelamatkan aku dan juga Ki Guru Parang Pungkur. Ah, ada apa yang terjadi di sini? Kakang Langkat, aku butuhkan makanan untuk orang-orangku. Karena itu, aku minta kakek itu untuk menurunkan isi pedati itu yang berisi beras. Ah, kau, kau akan merampok rusi. Kau merampok dengan mengatasnamakan tongkat merah. Biadab. Ratusan orangku memerlukan makanan, Kakang. Karena itu, uh, aku... Aku orang-orang pusat yang bertanggung jawab, Jamurusi. Kalian semua adalah tamuku. Walaupun bukan aku sendiri yang mengatasnamakan Ki Guru Pungkur yang mengundang. Aku yang akan memberikan makan. Aku akan menyediakannya. Karena itu, Kau tak perlu memikirkan urusan tetek bengek seperti itu. Ah, kau boleh melanjutkan tujuanmu kakek tua. Dan atas nama seluruh anggota tongkat merah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kau sendiri kemana tujuanmu? Saya, saya akan celaka. Agaknya Bibi Lastri dan murid-muridnya berada di tempat ini. Ah, itu Aku melihat beberapa orang muridnya menuju ke tempat ini. Aku harus pergi segera dari tempat ini. Saya saya akan ke kota Rupada. Permisi, Kek. Mari kita teruskan perjalanan kita, Kek. Ayo, ayo, baik, bocah. Hup, ya, hayo, hayo. Berhati-hatilah, bocah. Dari dalam pedati, di antara tumpukan karung-karung beras, Kayan melihat beberapa orang wanita yang merupakan murid Lastri yang telah dikenalnya dengan baik mendekati Kijamur Wesi. Aku harus kembali lagi ke sana. Aku akan menyelidiki dengan diam-diam di mana adanya laki-laki itu, Raden Sakapalaguna kau hebat sekali, bocah. Aku benar-benar tidak menyangka kau yang kutemukan lemah tanpa daya. Terkapar di tengah kegelapan malam adalah seorang bocah yang hebat. Kehebatanmu mengingatkan aku akan putra junjunganku Prabu Aji Konda yang kini merupakan manusia utama di tanah Pasundan ini. Terima kasih atas tumpanganmu, Kek. Iya, iya, iya. Itu, pintu gerbang kota Rupada sudah di depan mata. Di sana tidak akan ada yang mengganggumu. Pengawal kota Rupada banyak berkeliaran. Terima kasih, Kek. Kau akan kemana, bocah? Hmm? Aku mempunyai urusan yang harus aku selesaikan. Selamat tinggal, Kek. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng <laughs> lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? obat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Kayan Manggala kemudian melesat kembali menuju tempat di mana para pengemis tongkat merah berkumpul. Sementara itu, kakek tua pemilik pedati itu memandangnya dengan pandangan yang penuh dengan kekaguman. Nah, saudara pendengar, dapatkah Kayan menyelamatkan ayahnya, Raden Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.